Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Langsung kita bahas yang ini. Ini sebagai istilahnya pertemuan untuk kitab Akidah Islamiyah bagian yang terakhir sebagai kesimpulan dari jarak kita selama ini tapi sebagian saja. Kita lihat di sini yang pertama adalah ada berapa jenis tauhid. Insya Allah secara umum banyak yang benar yaitu tiga dan apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua tauhid apa yang paling besar? Kalau dulu ana tidak sengaja menyebutkan rububiyah barangkali lalai lafadznya, tapi jelas dengan dalam dalil manapun dan Darah manapun kita bilang uluhiyah. Yang paling besar adalah uluhiyah. Rasul diutus untuk membawa kepada tauhid uluhiyah. Kitab-kitab juga diturunkan untuk membahas tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu untuk mendukung tauhid uluhiyah. Tapi kalau tanpa sengaja pernah anak sebutkan itu Anak mengatakan rububiyah maka itu keliru. Yang benar adalah uluhiyah. Makanya yang menjawab rububiyah walaupun itu keliru tapi kita tetap kasih marka 5 kalau memang ucapan anak dulu salah bicara dan semuanya menulis rububiyah yang benar adalah uluhiyah kemudian apa hukum memakai tangkal-tangkal jelas dia hukumnya adalah tidak boleh hukumnya adalah haram dia adalah syirik kecil terkadang sampai kepada syirik besar kalau dia itu diyakini bahwasanya tangkal itu sendiri yang bisa untuk menghilangkan kesialan atau menghilangkan bencana secara sendirinya. Tapi pada asalnya dia adalah syirik kecil. Apa hukum minta bantuan kepada setan? Maka dia adalah syirik. Hukumnya adalah tidak boleh. Bahkan bisa sampai syirik besar. Dan memang syirik besar karena dia doa kepada apa selain Allah. Tapi kalau dijawab tidak boleh, nggak apa-apa, nilainya tetap lima apa hukum memakai susuk pelaris maka dia sama dengan tangkal-tangkal dan sebagainya itu hukumnya tidak boleh dia syirik kecil tetapi kalau dia sampai meyakini benda inilah yang dengan sendirinya bisa mendatangkan kelarisan maka dia berubah jadi syirik besar bolehkah kita takut pada jin dan setan tentunya jawabnya tidak boleh apa saja tawasul yang disyariatkan nah, semuanya eh, hampir semuanya benar tawasul dengan nama dan sifat Allah, tawasul dengan apa? Amal soleh diri sendiri dan juga tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian iman kepada Allah mencakup empat perkara, yaitu apa? Iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah dan iman kepada asma dan sifat Allah. Ini semuanya sudah ada di dalam buku tersebut. Kemudian sebutkan lima nama Allah. Wah oh, ini insya Allah termasuk soal yang paling mudah yang bisa mendatangkan marka lima. Kemudian sebutkan lima sifat Allah itu juga mudah sekali insya Allah karena contoh terlalu banyak dan juga disebutkan di dalam kitab tersebut. Tapi jangan jangan lupa bahwasanya nama bukan sifat, sifat bukan nama. Sifat Allah adalah Ar-Rahim. E, nama Allah Ar-Rahim sifatnya rahmah. Dengan disatukan. Sifat ya sifat. Diambil dari apanya? Dari masdarnya. Bukan dari isim fa'il. Jadi sifat jangan ditulis misalkan apa rozik. Tetapi apa? Roz, e, eh, rizq. Sifat memberi rizki misalkan. Kemudian Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka banyak yang menjawab sudah benar yaitu Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya, kalamullah. Ya, bukan makhluk. Apakah Allah itu punya suara? Iya, Allah punya suara. Apakah eh, malaikat itu diciptakan dari apa? Iya, dia diciptakan dari dari cahaya. Hmm. Bolehkah kita mengamalkan isi Taurat dan Injil yang ada sekarang? Tentunya jawabnya tidak boleh. Kalau kebetulan sama itu pun tanpa kita meniatkan mengamalkan itu, tapi kita mengamalkan Al-Qur'an. Ada berapa jumlah rasul semuanya? Rata-rata menjawabnya benar, 313 atau 315 seperti yang disebutkan di dalam hadis Abi Umamah. Iman kepada takdir Allah mencakup berapa tingkatan? Rata-rata semuanya menjawab benar, rata-rata. Yaitu apa? adanya nama eh, iman kepada ilmu Allah, iman kepada penulisan, iman kepada kehendak Allah, iman kepada penciptaan. Kemudian Isra Nabi Muhammad SAW. Wah, ini termasuk contoh, eh, termasuk soal yang paling mudah. Langsung mendapatkan marka banyak kalau jawabannya benar. Tentunya dari mana? Dari Makkah ke ke, ke mana? Ke Syam atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Jelas ini adalah soal yang paling mudah. Jangan dijawab naik skuter atau naik kereta. <laughs> iya, naik buruk. Apa sikap kita kepada para sahabat? Kita mencontoh mereka, kita apa memuliakan mereka, tapi tidak sampai menyembah mereka dan tidak boleh juga apa menghina mereka dan sebagainya. Sebutkan lima contoh tanda kiamat yang kecil. Nah, itu juga termasuk yang paling mudah karena mudah dicari di dalam akhir-akhir dari kitab itu. Di antaranya adalah apa? Adalah di putusnya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga apalagi api yang yang yang datang di belakang gunung-gunung Madinah itu. Dan juga yang lain-lain yaitu bertambahnya kebodohan di mana-mana, dan hilangnya ilmu dan banyaknya pembunuhan dan sebagainya. Tanda kiamat besar juga disebutkan banyak di dalam kitab tersebut sehingga ini mudah untuk mendapatkan marka lima Yaitu apa? Matahari terbit dari barat, adanya Dajjal, adanya Mahdi, adanya juga siapa? Yaitu turunnya Nabi Isa dan juga binatang yang yang keluar dari bumi dan berbicara dan beberapa tanda-tanda kiamat yang lain. Baik, ini adalah kesimpulan dari akidah alusunati wal jamaah yang yang termasuk paling global. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada mukadimah